Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lumatul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan atabahullah. Kita ambil bagian atas itu, kita ambil dikit aja. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah yang punya kitab disimak ya. Matan bagian atas itu matannya. Wa yajibu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ya, sahabihin naql anhu. Artinya wajib mengimani dengan seluruh apa yang Rasulullah kabarkan tentang apa? Tentang perkara-perkara ghaib. Paham ya? Perkara-perkara ghaib. Nah, yang sahih penukilannya darinya. Jadi bukan yang palsu. Karena enggak enggak semua hadis sahih. Ada yang palsu, eh, ada yang tidak ada asal usul asal usulnya, ada yang tidak ada sumbernya. Perhatikan. Eh, nah, barangkali perhatikan. Nah, jadi wajib kita mengimani apa? mengimani dengan seluruh apa yang Rasulullah kabarkan. Harus. am ya? Harus mengimani nah apa yang Rasulullah kabarkan dan sahih penukilan darinya. Sahih penukilan, penukilan apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. nah kita lihat caranya Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atabahullah bagian bawah itu, wa ammal iman bi ba'dihi wal kufr bi ba'dihi adapun mengimani sebagiannya dan kufur dengan sebagiannya. Nah, barakallahu fiik. Fahada kufrun bil jami' berarti kufur terhadap seluruhnya. Beriman tentang adanya hari kiamat. Beriman tentang adanya dajjal, tapi enggak beriman tentang adanya Ya'juj Ma'juj. Kafir. Karena apa? Karena dia hanya beriman sebagiannya saja. Beriman tidak semuanya, tapi hanya beriman kepada sebagian saja itu enggak boleh. Harus beriman secara keseluruhan. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, Kita lihat lagi Eh, Fanahnu nu'min bi kulli ma akhbara bih. Maka kita wajib mengimani dengan seluruh apa yang Rasulullah kabarkan. Ma tatasawwarahu uquluna. Apa-apa yang tidak ter, eh, tergambarkan di akal-akal kita, kan ada perkara yang dikabarkan tapi tidak tergambarkan di akal kita. Ya'jud ma'jud kayak apa ya? Enggak perlu bayangkan, wajib mengimani selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Dabah binatang melata yang keluar dari bumi. Bentuknya kayak apa ya? Terbayangkan enggak antum? Tapi wajib mengimani walaupun tidak terbayangkan. Nah, wa ma tatasawwaruhu uquluna atau yang tidak terbayangkan. Yang terbayangkan kita mengimaninya, terbayangkan bagaimana tragedi hari kiamat, eh, bahwasanya nanti bumi dihancurkan, itu kan terbayangkan secara global. Wajib kita mengimani. Ada yang enggak terbayangkan seperti wujudnya ya Majud. Ya enggak? Bayangannya kan enggak ada. Tapi ada ya Majud. Paham? Seperti dabah binatang melata yang besar yang akan keluar dan keluar dari bumi. Terbayangkan enggak? Enggak terbayangkan, tapi pasti mengimaninya. Paham? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat, laisa li'uqulina dakhulun fi hadza. Perhatikan. Tidak ada ikut campur akal kita dalam masalah ini. Ikut campur enggak boleh. Paham ya? Li'anna azizatun karena akal ini enggak mampu. Lemah akal itu. Sudah kita perhatikan, setiap yang dibayangkan perhatikan, setiap yang dibayangkan oleh manusia itu tidak keluar dari dua kemungkinan. Setiap yang dibayangkan oleh manusia terkhususkan dalam perkara apa? Perkara ghaib atau perkara yang kaitannya dengan nama Allah taala tidak keluar dari dua kemungkinan. Ingat dua kemungkinan tersebut? Ingat? Ingat dua kemungkinan? Apa satu? Menyerupakan makhluk, jelas. Jangan-jangan kayak gini. Tangan Allah taala jangan-jangan seperti tangan manusia. Satu, dua, Nah, menyerupakan sesuatu sesuatu yang enggak ada wujudnya. Contoh tangannya panjang, besar, enggak ada wujudnya. Makanya enggak boleh kita bermain akal gitu. Paham ya? Karena akal ini terbatas, enggak bisa mencerna semuanya. Wala tuhitu bil asya dan akal-akal tersebut tidak akan mampu meliputi segala sesuatu. Tidak mampu meliputi segala sesuatu. La yuhitu bil asya la yuhitu bil asya illa Allah azza wajalla. Tidak ada yang mampu meliputi segala sesuatu kecuali Allah taala. Famadama sahas sanad, lambung sambungannya itu dari bawah itu. Famadama sahas sanad, selama sanadnya sahih, sanatnya sahih, hadisnya sahih, perhatikan. Fa innahu yajibul iman bil hadis, maka wajib mengimani dengan hadis. Madama sahas sanaduhu, selama sanadnya apa? Benar. Paham? Selama sanadnya bersambung. Karena termasuk hadis sahih, syaratnya apa? Syaratnya harus bersambung. Wa huwa yukhbiruna an umuri ghaibah. Yang mana beliau alaihi salatu wassalam Eh, yang mengkabarkan kepada kita tentang perkara-perkara gaib. Fa innahu yajibu 'alaina tasdiq wal iman. Maka wajib atas kita benarkan dan mengimaninya. Amma adapun malam yasih sanadu, adapun yang tidak sahih sanadnya, fa nahnu ghairu mutalibina nam ghairu mutalabina bil iman bih. Maka kita kalau sanadnya tidak sahih, maka kita tidak diminta untuk mengimani dengannya. Perhatikan, kalau sanadnya enggak sahih, kita tidak wajib mengimani dengan seperti apa contohnya? Seperti bentuknya ajud ma'jud. Disebutkan Israeliat bentuknya ngeri, telinganya panjang, hidungnya lancip, kemudian mengerikan. Itu enggak sahih, enggak perlu antum imani. Yang antum imani wajib apa? Adanya ajud dan ma'jud selesai. Dabah, binatang melata yang keluar dari bumi, suar, kemudian eh, taringnya panjang. Itu kisah-kisah Israeliat enggak perlu antum imani karena enggak sahih. Yang perlu antum imani bahwasanya ada daba nanti yang keluar di bumi selesai. Mahum. Karena kalau antum imani itu bingung sendiri nanti, bayang-bayangkan. Paham ya? Allahul musta'an. Naam. Fala budda an yasah sanad anda a'immat ahli hadis maka harus sanatnya harus sahih bersambung menurut imam pakar al hadis. Fa idza sahha fala kalama li ahadin. Maka apabila telah sahih dalilnya, telah sahih sanatnya maka enggak ada seorang pun yang boleh berbicara dalam hal tersebut. Cuman apa? Wajib meyakini sami'na wa ta'na allah alam shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.